وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang engkau kabulkan. Allahumma amin. para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Dimanapun Anda berada Allah mencintai Anda Allah meridai Anda Kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda Insya Allah pada malam hari ini adalah bagian terakhir Setelah kita beberapa kali pertemuan membahas tentang surat Al-Fatihah Surat yang paling agung di dalam ayat di dalam Al-Quran Yang mempunyai banyak nama Di antaranya Ummul Quran Ibu Al-Quran Karena seluruh makna Al-Quran tercakup di dalam surat Al-Fatihah Bahkan sebagian salafus saleh Ridwanullahi ta'ala limajma'in mengatakan al tu sirrul Quran al Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Wasirruha hadihil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan rahasia itu terletak pada kalimat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kemarin kita telah membahasnya panjang lebar. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-6 dan ayat ke-7 yang terakhir. Kemudian kita bahas juga tentang amin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Al-Fatihah adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kita mengucapkan satu ayat, Allah Subhanahu wa taala selalu menjawabnya. Apabila kita mengucapkan Alhamdulillah Alamin Maka Allah menjawab Hamidani abdi hambaku memuji aku Apabila kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim Allah menjawab Athna aliyya abdi Hambaku menyanjung-nyanjung aku Apabila kita mengucapkan Maliki yaumiddin Raja di hari pembalasan pemilik hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Majadani 'abdi hambaku mengagung-agungkan aku." Apabila kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula ya Allah kami memohon pertolongan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Hada baini wa baina abdi wa abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Al-Fatihah ini separuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan separuhnya lagi untuk hamba-hambanya. Yang kita minta apa di dalam surat Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepadanya pertolongan, maka Allah menolong kita. Kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami selalu istiqamah di atas jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Maka Allah mengatakan, Hada li'abdi wa li'abdi ma Ini adalah untuk hambaku, dan yang diminta apa oleh hambaku, aku berikan permintaannya. Doa-doa kita di dalam Al-Fatihah itu selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita mengucapkan amin, ya Allah kabulkan. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda. Kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Pada ayat ke-6 di sana ada doa yang sangat agung. Yang kita mengucapkannya minimal satu hari tujuh belas kali di dalam solat-solat wajib kita. Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertama-tama, ada yang memberikan syubhat, memberikan keraguan-raguan, kebimbangan terutama dari kalangan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, musuh-musuh Islam atau non-muslim yang lainnya. Mereka mengatakan orang Islam itu jalannya masih tersesat sehingga dia tiap sholat selalu minta ditunjuki jalan yang lurus. Berarti Islam itu tersesat sehingga tiap sholat minta hidayah, minta petunjuk jalan yang lurus. Subhanallah, ini adalah kebodohan yang nyata. Karena maksud dari ayat ini bukan kita meragukan keislaman kita. Tapi maksud dari ayat ini adalah kita mohon kepada Allah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah terus-menerus di atas jalan yang lurus. Jadi maksudnya ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah ya Allah jadikanlah kami selalu istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadikanlah kami selalu istiqamah ya Allah di atas jalan yang lurus. Sungguh sangat tepat doa ini. Setelah memuji-muji Allah. Kemudian baru masuk kepada doa. Ini adalah keadaan orang yang meminta paling sempurna. Dia puji-puji dulu zat yang hendak dimintainya. Setelah dipuji-pujinya baru kemudian dia memohon hajatnya dan insya Allah dia akan sukses dengan hajat-hajatnya pasti dikabulkannya. Inilah cara terbaik dalam berdoa. Kita puji-puji Allah dulu sebelum kita memintanya. Baru kemudian kita memintanya dan pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita insya Allah Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini adalah permohonan kepada Allah hidayah taufiq. Hidayah taufiq agar supaya Allah menunjuki kita jalan yang lurus, agar supaya Allah menjadikan kita terus-menerus istiqamah di atas jalan yang lurus yang tidak ada bengkok di sana. Jalan tauhid, jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalan yang lurus itu? Apakah yang dimaksud dengan astiratul mustaqim? Banyak tafsiran dari para salafus saleh, termasuk juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua tafsir itu tidak ada saling pertentangan. Justru semuanya saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara makna as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yaitu Islam. Ya Allah, jadikanlah kami semua selalu istiqamah di atas jalan Islam. Kemudian di antara makna as siratul mustaqim adalah al-kitab, yakni kitabullah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu istiqamah agar supaya kami selalu mengamalkan kitab Allah Al-Quran. Kemudian di antara makna as-siratal mustaqim adalah as-sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami terus-menerus istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara maknanya pula as-siratal mustaqim adalah para sahabat terutama adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah. Kami terus-menerus berada di atas jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakr, wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pada intinya sangat banyak tafsiran as siratul mustaqim. Kalau disimpulkan yaitu Alkitab was sunnah ala manhajis sahabah. Agar supaya kita semua dijadikan oleh Allah istiqamah mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj, sesuai dengan metode para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istiqamah di atas hal itu. Kita mohon kepada Allah terus-menerus istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus ini, Ya Allah. Subhanallah. Kita tiap hari berdoa kepada Allah minimal kita mengucapkannya 17 kali. Bayangkan Seseorang seandainya dia membaca mantra, membaca mantra satu hari satu kali, maka tentu mantra itu akan mempunyai kekuatan. Akan mempunyai kekuatan. Bagaimana pula dengan seseorang yang membacanya sampai 17 kali minimal. Subuh dia ucapkan dua kali. Duhur dia ucapkan empat kali. Asar dia ucapkan empat kali Maghrib dia ucapkan tiga kali. Isya dia ucapkan empat kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj, metode yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah di atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh doa yang sangat hebat yang perlu selalu kita ucapkan. Marilah mulai sekarang kita coba kita selalu khusyuk dalam salat-salat kita, terutama ketika kita mengucapkan doa ini. Coba bayangkan kalau kita khusyuk ketika mengucapkannya. Ihdina siratal mustaqim Terus menerus Ditambah solat-solat sunnah Solat malam, solat qobliyah, Solat ba'diyah Ditambah solat duha Masya Allah Kita mengucapkannya berpuluh-puluh kali Tentu akan mempunyai kekuatan Yang sangat luar biasa kalau kita benar-benar menghayatinya, insya Allah Allah benar-benar menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu memintanya kepada Allah agar Allah menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita wafat dalam keadaan Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus Jadikanlah kami selalu istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan Islam, yang sesuai dengan aturan Al-Quran, yang sesuai dengan aturan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pengamalan para sahabat, Ridwanullahi Taala ajmain. Kemudian setelah itu, para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan yang lurus itu jalannya siapa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Siratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Kita mohon kepada Allah hidayah, petunjuk jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itu sebagaimana ditafsir, eh, dijelaskan di surat An-Nisa. An-Nisa ayat nomor 69. Jadi Al-Fatihah ayat ke-7 ini sambungannya adalah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman di sana itu, "Wa may yuti'illah war rasula" فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi yang dimaksud di sini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka adalah para nabi. Yang pertama-tama, tingkatan yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang imannya sangat tinggi seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan putrinya As-Siddiqah Aisyah pintu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada yaitu jalannya para syuhada, mereka-mereka yang gugur sebagai syuhada yang mengorbankan jiwanya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita semua bersama-sama mereka. Menunjuki kita semua ke jalan-jalan yang telah mereka tempuh. Jalan yang benar, jalan syariat, jalan wahyu yang mereka telah sampai. Dan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan abadi di dunia dan di akhirat. Karena mereka jalannya adalah jalan yang benar. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka maksudnya adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Orang-orang yang baik-baik semuanya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama-sama mereka. Ada keterikatan antara kita dengan mereka dalam kebaikan, dalam jalan yang lurus. Kemudian oleh Allah dijelaskan pula ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murka atas mereka. Yang dimaksud ini siapa? Orang yang dimurkai Allah ini siapa? Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? li'annahum faqadul amal karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Yahudi itu punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mereka melanggar ilmunya. Yang mana Allah meng mengibaratkan mereka seperti keledai yang membawa kitab. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Jadi perumpamaan orang yang oleh Allah diberi kitab Taurat tapi mereka tidak mengamalkannya, mereka itu ibaratnya seperti keledai. Keledai yang membawa kitab. Himar, keledai membawa kitab. Kita semua tahu kitab itu berat. Bahkan kadang satu kitab itu beratnya sampai satu kilo. Bagaimana kalau kitabnya itu banyak? Kitabnya itu sampai puluhan kitab. Berarti dia membawa puluhan kilo. Sangat berat kitab itu. Tapi keledai, himar membawa kitab. nggak ada faedahnya. Dia bawa tapi nggak ada faedahnya. Ini Allah ini namanya musyabahah. Tashbih. Jadi Allah memberikan uh, perumpamaan, percontohan, penyerupaan Orang yang oleh Allah diberi ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai membawa kitab. Keledai membawa kitab, lantas dari mana? Segi persamaannya. Segi persamaannya adalah adamul faidah ma'at ta'ab. Ya, capek, nggak ada faedah. Jadi keledai itu capek bawa kitab tapi nggak ada faedah. Dia tidak bisa mengambil faedah dari kitab itu itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumuah ayat nomor 5. Surat Al-Jumuah ayat 5 tentang Yahudi itu seperti keledai yang membawa kitab karena mereka punya ilmu dan mereka tidak mengamalkan ilmunya sehingga Allah murka atas mereka. Dan masuk di dalam orang yang dimurkai Allah ini pula adalah orang-orang yang meniru Yahudi Termasuk orang Islam yang meniru Yahudi, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mempunyai ilmu, dia melanggar ilmunya, dia langgar. Maka dia juga dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waladhalin dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah orang yang tersesat ini? Orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa Nasrani tersesat? karena Nasrani itu faqadul ilma. Mereka suka beramal tanpa ilmu. Jadi orang Nasrani itu suka beramal tanpa ilmu, suka ngarang-ngarang amalan tanpa adanya ilmu sehingga mereka tersesat. Dan masuk dalam ayat ini pula adalah mereka-mereka yang suka beramal tanpa ilmu yang akhirnya mereka tersesat. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada Allah mencintai anda Allah meridhai anda Kasih Allah subhanahu wa ta'ala bersama anda Sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu sama-sama dimurkai Allah dan sama-sama tersesat kedua-duanya. Sama-sama dimurkai Allah dan sama-sama tersesat keduanya. Akan tetapi, sifat murka Allah ini lebih identik dengan Yahudi. Sifat murka Allah lebih identik dengan Yahudi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 60. Al-Ma'idah ayat 60. Allah mengatakan mal'anahullahu wa ghadiba alaih. Ya, Yahudi dilaknat oleh Allah dan Allah murka kepadanya. Kemudian juga Nasrani dimurkai oleh Allah dan tersesat. Tapi Nasrani lebih identik dengan kesesatan. Lebih identik dengan kesesatan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat nomor 77. Tentang orang-orang Nasrani. Qad dhallu min qablu. Wa adhallu kathira. Wa dhallu an sawa'is sabil. Jadi mereka adalah sesat dan menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada meniru cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nasrani suka beramal tapi tanpa ilmu. Sehingga kedua-duanya dimurkai dan tersesat dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Al-Fatihah sungguh surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia apabila kita ketika membacanya, kita menghayatinya, kita mentadaburinya. Surat ini berisi tujuh ayat mencakup pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan-sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian juga mengandung iman kepada hari akhir, hari pembalasan yang mengharuskan kita untuk siap-siap menghadapinya. Kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada daya dan upaya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah saja. Kita mohon kepada Allah, Allah menjadikan kita ikhlas dalam beribadah kepadanya. Kita tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kita mohon kepada Allah hidayah untuk selalu istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang tidak ada bengkok di dalamnya. Jalan yang lurus yang menyampaikan kepada sirat hari kiamat nanti kita berjalan di atasnya dengan lancar yang sampai kepada syurga. Di samping para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kita memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dan di dalam surat ini pula ada motivasi agar kita beramal dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, agar supaya kita bersama dengan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan itu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan juga di dalam surat ini kita di diwanti-wanti agar kita waspada untuk tidak meniru orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya atau orang-orang yang suka beramal tanpa ilmu. Hati-hati jangan kita meniru mereka karena kalau seseorang meniru mereka, maka hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mensejahterakan kita. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan mengucapkan amin. Panjang seperti membaca Yasin. Ya. Kita ucapkan amin yang artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, kabulkan. Sangat tepat setelah kita berdoa, kita memohon Allah mengabulkan doa kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat-riwayat hasan atau sahih Beliau apabila selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau selalu mengucapkan amin. Madda biha sautah wa rafa'a biha sautah. Dipanjangkan dan dikeraskan suaranya. Dipanjangkan dan dikeraskan suaranya. Amin. Seperti itu. Sampai-sampai masjid itu dalam riwayat disebutkan hatta yartajja jabihal masjid. Sampai-sampai seakan-akan masjid itu bergemuruh oleh suara amin. Jadi imam mengucapkan amin dan makmum mengucapkan amin. Semua membacanya. Bahkan juga para ulama mengatakan amin ini juga dibaca ketika di luar sholat. Jadi kita baca al-fatihahnya di luar sholat. Misalnya kita menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita, sebagai dikir kita. Maka tetap kita juga mengucapkan amin walaupun di luar sholat. Namun sangat ditekankan ketika di dalam sholat. Demikianlah dikatakan oleh para ulama وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ liman خَارِجُ الصَّلَةِ وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ fi musalli dan dianjurkan orang yang di luar salat ketika membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin dan sangat ditekankan kepada orang yang salat untuk membaca amin. Baik dia salat sendiri atau dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum, dia ucapkan amin seperti itu. Di dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah makmum juga mengucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Kalau amin yang kita ucapkan itu tepat bersamaan dengan amin yang diucapkan oleh malaikat, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kita ucapkan amin dengan suara keras dan panjang dalam solat, sehingga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan masjid itu bergemuruh. Jadi amin cara membacanya sama dengan yasin. Amin. Ya. Sama dengan yasin. Subhanallah. Amin. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang-orang Yahudi itu iri dengan kata-kata amin. Karena mereka tidak punya amin. Iri. Bahkan sebagian non-muslim yang lain niru-niru mereka juga mengucapkan amin. Amin. Kalau kita tidak, kita amin. Artinya adalah Allahumma stajib. Dan memang inilah yang diajarkan bahwasanya doa itu ditutup dengan amin atau kalau orang berdoa maka yang mendengarkan mengucapkan amin. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salam ketika berdoa saudaranya yang juga nabi Harun mengamini doanya. Kana Musa yad'u wa Harun yu'ammin. Fakhtimu du'a bi amin. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengamini doanya, maka hendaklah kita menutup doa-doa kita dengan ucapan amin dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, surat yang sangat indah Al-Fatihah Mudah-mudahan dari beberapa kajian tentang Al-Fatihah ini kita semakin khusyuk ketika salat, kita semakin menghayati surat Al-Fatihah di dalam salat sehingga kita bisa merasakan salat kita. Salat kita bukan hanya upacara ritual tanpa makna, tanpa arti, rutinitas yang membosankan. Tapi salat kita bermakna karena salat kita mempunyai rasa rasa nikmat rasanya sholat, lezat rasanya sholat, dan benar-benar doa-doa kita di dalam sholat itu didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Mitra Bermilati 100,5 Radio Dakwah Islam Menurut FM Buat saja kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Alustad Abdullah Al-Hadrami Dan di kesempatan kali ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center Di 085233244888 Dan untuk memeriksa waktu langsung saja kami buka satu persatu pertanyaan yang sudah bisa masuk di kesempatan SMS Center ini dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dirahmati Allah, saya adalah ibu rumah tangga yang buta yang mempunyai empat orang anak, pria yang masih kecil-kecil. Ustadz, saya pernah bermimpi diberi surat yang isinya tentang amanar amanar, rasul amanar rasul ya. amanar rasul surat yasin Al-Qur'anul Karim tulisannya Arab. Artinya apa ya Ustadz? Tolong diberitahu dari janda buta. Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ini adalah pendengar setia radio dakwah, Masya Allah Seorang yang buta, tunanetra Yang oleh Allah diuji dengan diambil uh, kekasihnya berupa matanya tapi Alhamdulillah oleh Allah diberi mata hati yang tajam Sehingga aktif mendengarkan pengajian-pengajian dan bermanfaat Serta tidak ada kata putus asa Alhamdulillah semoga istiqomah Mengenai bermimpi, bermimpi ya Membaca ayat Quran atau melihat Quran atau semisalnya Itu artinya insya Allah baik Jadi mudah-mudahan yang ibu lihat itu adalah kebaikan dan ibu perlu berdoa semoga mimpi ibu itu oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan di dalamnya dan ibu dihindarkan dari keburukan-keburukannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini artinya baik. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda baik untuk dunia dan akhirat ibu insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sholat baca surat Fatihah yang diawali dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu ada khilaf ya, beda pendapat. Apakah baca bismillahnya dipelankan atau dikeraskan. Ah, sehingga ada sebagian yang dipelankan langsung, yang dikeraskan itu Alhamdulillah. Dan itu adalah khilaf masalah fikih. Hendaklah masing-masing pihak lapang dada dalam menyikapinya. Itulah cara yang terbaik Apabila ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu iya cabang yang masing-masing punya dasar, punya alasan, hendaklah kita menyikapinya dengan dewasa, yaitu dengan berlapang dada, saling toleransi, tanpa memberikan komentar-komentar yang pedas, tanpa menghujat dan tidak ada saling menyalahkan. Mudah-mudahan semuanya benar, yang jelas kita mengamalkan sesuatu dengan dasar ilmu. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Saya sudah membaca beberapa artikel Ustadz di Bening Hati Semua isinya sangat indah dan bermanfaat Ustadz bagaimana cara mengatasi iman kita yang sering naik turun Dan saya sering putus asa akan doa-doa yang tak jua dikabulkan Jazakumullah khair wassalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, beliau ini sering membuka uh, website saya yaitu hatibening.com dan alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mengenai iman naik turun atau bertambah dan berkurang memang itulah yang namanya iman. Al imanu yazidu wa yangkus yazidu bit ta'at wa yangkusu bil maafi. Jadi memang iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan dan iman itu berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi supaya kita mempunyai iman ini selalu bertambah, selalu naik istilahnya, maka hendaklah kita selalu melakukan ketaatan-ketaatan dengan menambah ilmu kita, dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, dengan salat malam dan yang lain-lainnya. Hubungan kita dengan Allah diperbaik dan juga hubungan kita dengan sesama manusia diperbaiki. Kemudian mengenai sering putus asa akan doa-doa yang tak dikabulkan. Jangan putus asa. Putus asa adalah dosa. Orang beriman tidak ada dalam kamusnya kata-kata putus asa. La tai'asu min rawhillah Jangan putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikabulkan di dunia cepat atau lambat, mungkin disimpan di akhirat nanti Mungkin juga doa anda itu oleh Allah dipergunakan untuk menolak balak. Ada balak yang hendak turun, lalu ditabrak oleh doa-doa yang kita panjatkan, sehingga balak itu pun tidak jadi turun. Atau kalau toh turun menjadi ringan, karena telah ditabrak oleh doa-doa kita. Demikianlah yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat sahih, dan juga penjelasan para ulama rahimahumullahu taala ajmain. Jangan putus asa berprasangka baiklah kepada Tuhanmu, kepada Allahmu. Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya, walaupun kadang kita kurang bisa memahami hikmah dari yang terjadi. Di antara resep supaya kita bisa bahagia, hendaklah kita pandai mengambil hikmah dari setiap pelajaran. Semua yang terjadi tidak ada sia-sia. Selalu ada pelajarannya, selalu ada hikmahnya. Dan orang-orang yang bahagia adalah yang pandai menangkap hikmah dari balik semua kejadian yang ada. Assalamualaikum Ustadz, jika kami menasehatkan suatu kebenaran pada orang, tapi secara sengaja atau tidak sengaja saya masih pernah melakukan kesalahan tersebut. Uh, meski udah berusaha menahannya. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hendaklah ketika kita mengajarkan sesuatu, menasihatkan sesuatu, kita perlu juga kita juga mengamalkannya. Kita mempunyai dua kewajiban, kita menyuruh dan kita mengamalkan. Namun seandainya satu kewajiban belum kita laksanakan, maka yang satu tidak gugur. Seandainya seseorang belum bisa melaksanakan, maka dia tetap diwajibkan untuk menyampaikan. Namun ini buruk, tapi ini tetap harus dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan orang mengatakan saya tidak berani menyampaikan karena saya belum mengamalkan, itu alasan yang tidak benar. Tetap sampaikan. Karena menyampaikan itu baik 100%. Ketika Anda tidak mengamalkan itu buruk dan ini dua hal yang berbeda. Dan orang yang supaya didengar adalah orang yang memberikan ucapan dan sekaligus contoh dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Arif mau tanya maksud dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya seperti apa Ustaz? Terima kasih semoga Allah memuliakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang melanggar ilmunya. Misalnya dia belajar tentang kejujuran, ternyata dia enggak jujur. Dia belajar tentang amanat, ternyata dia khianat. Itu enggak ngamalkan ilmunya. Jadi ilmunya itu enggak ada faedahnya. Seperti dengan orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, mereka faham, tapi mereka langgar semuanya. Bahkan para nabi dibunuh. Mereka tahu Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Mereka tahu di kitab mereka ada. Mereka hapus dalam kitab mereka itu. Dan mereka tidak suka dengan kebenaran. Padahal mereka tahu. Jadi seperti itu ya, dia tahu kejujuran diperintahkan tapi dia enggak jujur. Dia tahu amanat diperintahkan dia enggak amanat. Jadi itu contohnya, itu tidak mengamalkan ilmu, ilmu yang tidak berfaedah. Islam mengajarkan akhlak yang baik, ternyata akhlaknya dia tidak baik. Nah, tidak mengamalkan ilmu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang justru malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang menjauh, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, doa apakah yang bisa membawa yang bisa membawa hamba e, dekat pada Allah dan Rasulnya dan kepada dan kepada para, para pewaris. pewaris Nabi. Dan maaf, di manakah alamat Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa ya yang menjadikan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para ulama, ya doanya banyak sekali. Di Quran itu ada di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك antal الوهاب doa yang sangat indah itu bagus sekali ya jadi kita minta kepada Allah supaya dijadikan istiqomah tidak dipalingkan hati kita kepada hal-hal yang tercela hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa Anda lihat di surat Ali Imran ayat nomor 8 Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Jadi kalau anda baca itu nanti Allah menjadikan hati anda itu istiqamah di atas uh, jalan Allah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan penerus para nabi. Atau juga anda bisa mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dalam hadis sahih mengenai alamat saya di Jalan Kapten Pertendean nomor 8B. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah Bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah pada saat sedang haid Biasanya kan kita bersyukur dan berterima kasih pada saat sholat Karena saya sangat senang sekali uh, setelah mendapat nilai tryout tertinggi di sekolah, lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi pemanasan global? Pemanasan global yang saat ini menjadi berita terhangat dan membahayakan umat manusia serta kehidupan di bumi. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan selalu bermanfaat. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillah ya anda bersyukur kepada Allah mendapat nilai tertinggi. Nilai tryout tertinggi di sekolah. Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah. Dan mudah-mudahan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Jadi wanita ketika datang bulan itu bersyukur kepada Allah. Tidak apa-apa ya. Berzikir tidak apa-apa. Yang khilaf itu adalah baca Quran atau ngaji Quran, apa nyentuh Quran itu khilaf. Tapi kalau dikir tidak apa-apa. Bersyukur kepada Allah tidak apa-apa. Alhamdulillah, Allah lakal hamdu wa syukru. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apa tidak apa-apa itu ya. Jadi bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan dulu pertama-tama. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah. Ya, kemudian bersyukur dengan hati. Artinya anda yakini bahwa semua nikmat ini adalah bukan hasil usaha anda semata. Tapi juga berkat bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur dengan anggota tubuh. Pergunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anda ini untuk taat kepada Allah Swt. Jadi itu rukunnya syukur. Syukur itu mempunyai tiga rukun. Kalau kita melaksanakan ketiga-tiganya, berarti syukur kita sempurna. Yang pertama-tama syukur dengan lisan, alhamdulillah, puji-pujian untuk Allah. Yang kedua syukur dengan hati. Kita meyakini semua nikmat ini bukan usaha kita semata, bukan kepandaian kita semata tapi di sana ada faktor Allah. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan anggota tubuh. Kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan kepadanya. Itu syukur. Alhamdulillah, semoga Anda oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, istiqomah, dan jangan lupa ilmu yang diberikan Allah kepada Anda ini pergunakan untuk membela agama Allah. Hidup akan mulia kalau kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah dengan semampu Anda dengan bidang ilmu yang Anda miliki. Tegakkan agama Allah, tunjukkan kemuliaan agama Allah, wangikan nama Islam wal muslimin. Ya, kemudian mengenai pemanasan global yang sekarang menjadi berita terhangat membahayakan manusia. Ya memang sekarang pemanasan global yang mana di antara sebab pemanasan global ini karena sekarang ini hati manusia banyak yang panas. Jadi hati manusia banyak yang panas sehingga buminya ikut-ikutan panas. Insya Allah kalau hati manusia dingin, pemanasan global ini akan bisa diatasi. Kalau manusia mau kembali kepada Al-Quran, mau berzikir kepada Allah, mau tunduk kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi hati yang dingin, hati yang sejuk, hati yang bening, insya Allah bumi pun akan menjadi sejuk, akan menjadi menyenangkan, dan panasnya akan bisa diredakan dan dihilangkan. Jadi itu diantara sebabnya. Karena manusia telah meninggalkan ajaran Quran, ajaran sunnah. Karena manusia banyak melanggar ajaran-ajaran Allah, banyak merusak alam. Terjadilah pemanasan global. Karena hati mereka telah panas dan panasnya pun tersalurkan sehingga bumi pun menjadi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai penyejuk umat Apa benar doa bisa merubah takdir Eh, makasih tak terhingga. Wassalam dari Ibu Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Memang benar doa bisa merubah takdir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang kemarin telah kita bahas panjang lebar masalah takdir, bahwa takdir itu ada dua, ada yang mubrom, ada yang muallak. Yang mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Yang pasti terjadi. Ada lagi takdir yang mu'allak yang ada ketergantungan dan keterkaitan yang bisa berubah. Yang jelas ibu jangan lupa berdoa, berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa ibu dan doa-doa kita semuanya. Assalamualaikum, ya Ustadz. Dikatakan tadi bahwa Yahudi sesat dan menyesatkan. Tapi Ar-Rahman Allah turun kepada mereka Yahudi. Bagaimanakah maksudnya? Terima kasih. Iya, sama sekali tidak ada pertentangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Yahudi adalah orang yang dimurkai Allah, Nasrani tersesat. Namun demikian Rahman Allah itu maha luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai' dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Semua makhluk Allah yang kafir, yang iman, yang taat, yang maksiat semuanya mendapatkan rahman Allah, mendapatkan kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun rahman Allah, kemurahan-kemurahan Allah untuk orang-orang non-muslim itu berupa materi. Mereka diberi oleh Allah makan, mereka diberi oleh Allah minum, mereka diberi oleh Allah sehat, mereka diberi oleh Allah rumah tangga, mereka diberi oleh Allah harta. Itu rahman Allah. Itu adalah kemurahan Allah. Tapi bersifat materi dan sedikit sekali. Materi. Itu rahman Allah. Semua makhluk di muka bumi mendapatkan rahman Allah. Jadi non muslim itu dapat rahman Allah. Dapat uh, kemurahan Allah. Rahmat Allah yang sangat luas itu tapi berbentuk materi, diberi oleh Allah sehat, harta, diberi keluarga, diberi ini itu, materi semuanya. Ya. Adapun di akhirat ya tentu mereka nggak dapat apa-apa, bahkan mereka dibakar di neraka karena mereka kafir. Adapun orang Islam bukan hanya Rahman saja tapi Rahim, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat materi jasmani dan rohani, lahir batin, luar dalam. Di samping diberi makan, minum, keluarga, harta, diberi juga iman, amal soleh, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan dan semuanya itu adalah benar. Assalamualaikum Ya Ustadz yang saya cintai karena Allah Ustadz apa bedanya ucapan amin dengan Allahumma amin Karena saya masih belum mengetahui Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amin ya itu diucapkan setelah Al-Fatihah terutama dalam salat. Kalau Allahumma amin itu di luar salat boleh. Ya artinya sama saja. Cuma ditambahi Allahumma artinya ya Allah. Ya. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah amin kabulkan. Jadi Allahumma amin itu boleh diucapkan di luar salat. Kalau di dalam salat cukup amin. Ya, demikian. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai Semoga Allah merahmati Anda dan kita semua amin Jika Ustadz berdoa pada penutup kajian saya mengamini Tapi sembari aktivitas kerja atau buru Tetap, tetap jalan Apakah ahlak saya di hadapan Allah? Ustadz mohon doakan saya mendapat jodoh yang soleha Jazakumullah khair Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi sambil mengucapkan amin, sambil mungkin ketika beraktivitas tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau bisa dihentikan sebentar aktivitasnya lebih baik lagi. Ya, di begitu ya. Jadi kalau orang mendoakan maka diucapkan amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan Anda dengan jodoh Anda jodoh yang solihah, yang mudah-mudahan cocok, harmonis, mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah, mawadah warahmah, Allahumma amin. Dan jangan lupa Anda juga berdoa dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Zikir apa yang cocok untuk anak-anak kecil khususnya SD Agar senantiasa ingat pada Allah Dan terhindar dari ahlak-ahlak mezmumah Jazakumullah khair dari anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk anak-anak kecil ya, untuk usia SD itu sebaiknya dikir-dikir yang pendek-pendek aja. Dikir yang pendek-pendek aja sehingga hubungan dia dengan Allah itu dekat dan tidak putus. Seperti dikir ketika mau keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Pendek-pendek aja ya. Dikir mau makan, bismillah. Dikir setelah makan, Alhamdulillah, at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Dikir mau tidur, Bismika ahya wa bismika Amud. Dikir bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dikir ketika mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Jadi dikir-dikir harian dan Anda bisa melihat dikir-dikir itu banyak, ringkas, padat dan mudah difahami, sistematis dalam kitab Hisnul Muslim yang telah diterjemahkan dan terjemahan yang terbaik dengan judul eh, Doa dan Wirid diterbitkan oleh Pustaka Atibian Solo. Itu dikir harian dari pagi sampai pagi lengkap, harganya murah terjangkau dan insya Allah istiqomah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Pak kata kita. Pak kita disyariatkan, disyariatkan membaca amin seperti di doa pada khutbah kedua. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi memang ketika khutbah kedua Jumatan, imam itu uh, khotib kan berdoa, memang makmumnya itu mengaminkan. Jadi jangan diam aja ya amin, amin, amin, amin itu amin. Jadi kalau ada orang berdoa termasuk seperti ketika khotib di atas mimbar itu diamini, jangan diam saja. Jadi diamini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang dirahmati Allah Saya selalu mengikuti pengajian Pak Ustadz Saya ibu dari tiga orang anak Saya mau bertanya Pak Ustadz bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karena dalam hidup selalu banyak masalah Tapi Alhamdulillah saya selalu ikhlas dengan apa yang terjadi karena saya berikhtiar dan doa Bu Fani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Ibu aktif selalu mengikuti pengajian majelis-majelis taklim yang diharapkan menambah keimanan dan menjadikan kita semakin istiqomah dengan majelis-majelis seperti itu. Itu adalah majelis iman namanya, majelis yang menambah keimanan. Kemudian kita tahunya dari mana doa kita diijabahi. Ketika seorang itu berdoa, yakinlah doa kita dikabulkan, jangan ragu-ragu. Minimal, minimal orang yang berdoa itu mendapat ketenangan. Ya, rasakan coba. Ketika kita berdoa, doa yang panjang sampai 5 menit, 10 menit, kita merasakan kedamaian dalam jiwa kita. Baru berdoa saja kita sudah mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Kemudian mengenai dikabulkan doa, itu nggak perlu ibu pikirkan. Ibu jangan memikirkan doa kita dikabulkan atau nggak dikabulkan, jangan dipikirkan. Yang penting adalah doa, doa dan doa dengan khusyuk, dengan ikhlas dan dengan yakin. Sebagaimana diucapkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu, beliau mengatakan inilah ahmilu hamad doa. Inilah ahmilu hamal ijabah, walakin ahmilu hamad doa. Faman ulhamat doa fa innal ijabata ma'ahu. Aku tidak terlalu memikiri dikabulkannya doa. Yang aku pikirkan adalah berdoa itu sendiri. Barang siapa diberi ilham untuk berdoa, maka di sanalah ada pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada dorongan kepingin doa, doa, doa dan doa, jangan ditahan. Soal dikabulkan enggak dikabulkan jangan dipikiri. Yang penting kita berdoa, kita sudah beribadah, kita tambah dekat dengan Allah, kita mendapat ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting adalah kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang selalu sholat lima waktu, berusaha selalu berbuat baik, yakinlah Allah memilihkan untuk kita yang terbaik dan Allah tidak akan mengecewakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Anda dan kita semua istiqomah. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya. Ini mungkin tidak ada lagi. Sebenarnya banyak doa, sebanyak SMS yang masuk, tapi kita seleksi yang dibaca. Assalamualaikum Ustadz, doa apa yang tepat yang dipanjatkan anak untuk orang tua yang dizalimi orang lain? Anissa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda didolimi orang, doakan saja orang yang mendolimi anda itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan dia mendapat hidayah. Alhamdulillah kalau dia mendapat hidayah, kalau tidak juga maka doakan supaya Allah memberikan kepada Allah menyadarkan dia dengan caranya Allah. Ya Allah sadarkan dia dengan caramu ya Allah. Nanti Allah akan menyadarkan dia dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada didolimi orang jangan kecil hati. Eh, berarti kebaikan-kebaikan orang itu pindah kepada anda. Dan keburukan-keburukan anda pindah kepada orang itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong diulangi lagi doa tadi yang Ustadz ucapkan Robbana surat al Imron ayat berapa soalnya saya dengarkan dan ditulis nggak kesampaian. kesampaian terima kasih semoga Ustadz selalu dirahmati oleh Allah dari Edi di Jalan Kiai Tamin ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin atas doanya itu berada di surat Ali Imran ayat nomor 8 jadi surat Ali Imran ayat nomor 8. Silahkan Anda buka Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 8. Doanya berbunyi Rabbana la tuzil qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Ali Imran ayat nomor 8 itu doa yang sangat indah sekali ya. Jadi Anda baca di Quran, buka terjemahannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia. Ya doa yang sangat indah. Jadi jangan lupa baca doa itu, itu doa yang afdal, doa-doa dari Al-Qur'an, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya. Cukup Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup kalau seandainya ada yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Insya Allah di waktu-waktu yang lain akan terjawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. نسألك اللهم يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وأدخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Kami memohon kepadamu ya Allah bahwa kami bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkau adalah Maha Esa, Engkau adalah Maha Kuasa. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Engkau mempunyai keagungan dan kemuliaan. Engkau yang telah menciptakan dan memiliki langit-langit dan bumi semuanya. Wahai yang maha hidup, wahai yang tegak berdiri sendiri dalam mengatur semua makhluknya. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkanlah kami semua di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kelak hari kiamat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ya Allah, berilah kami minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mistik. Yang barang siapa minum satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami amalkan ya Allah, yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang kami tidak mengamalkannya, yang menjauhkan diri kami daripadamu ya Allah. Ya man adharal jamil, Wasataral qabih, ya wasi'al maghfirah. يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شقوى يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا غاية رغبتنا ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف يا الله Wahai yang menyebarkan kebaikan Wahai yang menutupi keburukan Wahai yang maha luas kasih sayangnya. Wahai yang tangannya selalu terbentang dengan penuh ampunan. Wahai puncak tujuan kami. Wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, wahai penguasa kami, wahai pemilik kami. Wahai tempat berlindung orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Wahai tempat berteduh orang-orang yang membutuhkan keteduhan. Wahai tempat berlari orang-orang yang ketakutan dan lari menyelamatkan. Wahai Allah, sayangilah hamba-hambamu yang tidak memiliki apa-apa kecuali doa dan senjata mereka adalah air mata. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسر المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاسبين Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, merdekakanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma ufir lil hujjaj wal mu'tamirin wal zairin. Allahumma ufir lahum warhamhum. Allahumma sallimhum. Allahumma ahfadhum. Allahumma qdi hawaijahum. Allahumma arzukum as sihah wal afiyah. والثبات والاستقامة يا Ya Allah, ampunilah para jamaah haji, jamaah umrah dan orang-orang yang berziarah. Ampunilah jamaah haji ya Allah dari Malang, dari Jawa Timur, dari Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Sayangi mereka semuanya ya Allah. Curahkan kepada mereka cinta, kasih sayangmu ya Allah Ampunan-ampunanmu ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Berilah mereka kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Lindungilah mereka dari berbagai macam bencana ya Allah. Apabila ada yang sakit di antara mereka, berilah kesembuhan. Apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, berilah mereka mati syahid.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 Jadikanlah mereka semua mengikuti manasik Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua rezeki yang halal. Jauhkanlah kami semua dari yang haram. Jadikanlah kami semua merasa cukup denganmu ya Allah Sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa bika min su'il khatimah Ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah Akhir umur yang baik ya Allah Terimalah taubat kami sebelum kami mati ya Allah Jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini adalah La ilaha illallah Kami berlindung kepadamu ya Allah Daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah Akhir umur yang buruk Allahumma rizukna thabat wal istiqamah Allahumma amitna ala